Sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kata beliau rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأؤتيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rabb kita Allah tabaraka wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir Allah berkata, Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan doanya. Dan siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni ia. Muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim. Ikhwan Fiddin kaum muslimin rahimakumullah Hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala Kata beliau Allahu Jalla wa Ala mausufun bil uluwi fawqa makhluqatihi Allah disifati Allah disifati dengan sifat al-ulu, sifat ketinggian. Allah memiliki sifat tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat al-istiwa, beristiwa di atas arasnya. Sebagaimana ayat Al-Quran menetapkan demikian dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahwa Allah memiliki sifat tinggi di atas seluruh makhluknya dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arusnya Istiwa ini jangan katakan bersemayam ya. Dan jangan bayangkan Allah dilingkupi oleh makhluknya yang bernama arus Tetapi sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma bahwa makna al-istiwa adalah ala wartafa'a tinggi dan di atas. Allah di atas seluruh makhluknya. <clears throat> Maka sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis ini, Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala katakan bahwa Allah Jalla wa'ala mausufun bil ulu fauqa makhluqatihi. Allah disifati dengan sifat tinggi, di atas seluruh makhluknya wa mausufun bil istiwa alal arsh dan Allah disifati dengan sifat istiwa di atas arsh. Namun juga demikian wa mausufun bi annahu yanzilu ila sama'id dunya dan juga disifati bahwa Allah turun ke langit dunia. Maka ini semua kita tetapkan semua sifat-sifat ini kita tetapkan. Sifat ketinggian Allah, sifat istiwanya Allah, sifat turunnya Allah ke langit dunia. Kenapa? Li'annahu ja'a bi'adillatin sahihatin. Karena ia datang dengan dalil-dalil yang sahihah. Dalilnya sahih. Bahkan hadis yang kita baca sekarang ini diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih disepakati oleh keduanya maka kita menetapkan sifat al-ulu sifat ketinggian bagi Allah dan kita juga menetapkan sifat istiwa bagi Allah di atas arusnya dan kita juga menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sebagaimana pula yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mensifati Allah demikian dalam hadis yang kita bahas ini yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam, setiap sepertiga malam yang terakhir. Maka فنحن نثبت نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة maka kita menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam kama sahha fil hadis sebagaimana telah sahih di dalam hadis dan kita tidak masuk ke dalam berbagai macam takwil-takwil apalagi sampai mengingkarinya. Dengan mengedepankan akal fikiran kita, tidak ada upaya untuk tunduk dan patuh di hadapan dalil Quran dan Sunnah, tetapi kewajiban kita adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan juga kita menetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan demikian sebagaimana datangnya nas-nas tersebut tanpa kita masuk ke dalam perbincangan dalam pembahasan tentang al-kaifiyah. Jangan membahas tentang kaifiyah Fala naqulu maka jangan kita berkata kaifa yanzilu bagaimana bentuk turunnya Allah wa yang yantaqilu min makanin ila makanin apakah makna turun di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berpindah dari satu tempat ke tempat lain jangan tanyakan demikian Cukup engkau katakan dan engkau yakini bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap malam, setiap sepertiga, malam yang terakhir. Nah, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir set, pada setiap malamnya. Maka pertanyaan-pertanyaan semisal tadi bagaimana turunnya Allah, apakah Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pertanyaan-pertanyaan semisal ini kita tidak dibebani atasnya. Sebagaimana pula kata Syekh wala faidata minha dan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Walakin naqul bahkan yang kita katakan adalah yanzilu kaifa yasha. Allah turun sebagaimana yang ia kehendaki. Fakaifiyyatun nuzuli la ya'lamuha illa huwa. Bentuk turun turunnya Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Dia. Dan Allah tidak menjelaskannya kepada kita. Sama juga dengan sifat al-istiwa. Allah tidak pernah menerangkan bagaimana kaifiyah. Oleh karena itu barakallahu fikum. Tatkala ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik ibnu Anas imam dari hijrah. Imamnya dan ulama besarnya negeri Madinah. Orang tersebut mengatakan membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dalam surah Taha ayat yang kelima. Lantas dia mengatakan kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah? Maka lima Malik rahimahullahu taala tertunduk. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya. Ya hada al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu diketahui maknanya. Maknanya sudah diketahui. Maknanya adalah tinggi dan di atas. Wal kaifu majhulun sementara kaifiyahnya bagaimana bentuknya ini yang majhul, yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun dan mengimaninya adalah kewajiban Wassu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Summa amara bihi fa ukhrija majlis. Kemudian beliau memerintahkan agar orang tersebut diusir dari majlis al-Imam Malik rahimahullah. Sampai sedemikian sikap para ulama salaf. Imam Malik Imam besar, imamnya negeri Madinah. Salah satu imam dari empat madhab, gurunya al-imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Demikian sampai sikap beliau terhadap orang yang mempertanyakan bagaimana kaifiyah dan bentuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini yang ditanyakan adalah tentang al-istiwa. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala maka demikianlah as-salafus salih mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya berdasarkan maknanya yang sahih sesuai dengan yang datang dari nas-nas tersebut. Mereka tidak menyinggung-nyinggung bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk real dari sifat tersebut. Maka kita pun menetapkan sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa menyinggung bagaimana kaifiyahnya. Sebagaimana pula kita menetapkan sifat al-istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan Allahu a'lamu bi kaifiyati nuzulihi wastiwaihi. Allah yang lebih tahu tentang bagaimana bentuk turunnya Allah dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Faqauluhu maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya Rabb kita turun ke langit dunia bahwa di dalam kalimat ini terdapat penetapan sifat an-nuzul sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala dan kabar tentang perkara ini termasuk dari kabar mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menulis kitab tersendiri terkait hadis ini yaitu kitab yang beliau beri nama atau beri judul Syarhu hadisin Nuzul. Syarah hadis tentang sifat an-nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicetak dan tersebar. Walillahil hamdu. Dan ini termasuk di antara akidah penting dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, Man yad'uni fa astajiba lahu Man yas'aluni fa u'tiyahu Man yastaghfiruni Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya Yang meminta kepadaku akan aku beri permintaannya Yang minta ampunan kepadaku akan aku beri ia ampunan Di sini dalam penggalan kalimat ini terdapat penjelasan dan faidah tentang keutamaan waktu akhir malam. Yaitu sepertiga malam yang terakhir. Ini menunjukkan tentang fadilah. Keutamaan dari sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana pula di sini terdapat fadilah. Naam bagi seorang hamba yang menunaikan salat pada waktu tersebut sepertiga malam yang terakhir berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah agar ia bisa meraih berbagai macam kemuliaan-kemuliaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh mengingatkan فلا تمر عليه هذه الفترة وهو نائم Janganlah kesempatan itu berlalu begitu saja dalam keadaan dia tertidur. Dia sia-siakan waktu tersebut berlalu begitu saja tanpa termanfaatkan. Bal yaqumu fi thulusil akhir minal lail. Bahkan hendaknya dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian ia barakallahu fikum memanjatkan berbagai macam doa, permohonannya, permintaannya, taubat dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah memberi janji untuk mengabulkan itu semua. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagian ahli takwil, orang-orang yang mereka melakukan takwil, mereka mentakwil hadis ini. Apa kata mereka? Mereka mengatakan bahwa yang turun itu bukan Allah. Tetapi yang turun ke langit dunia adalah perintah Allah. Ana ulangi. Ahli takwil, mereka mentakwil hadis ini dan mengatakan bahwa bukan Allah yang turun, tetapi yang turun adalah perintah Allah. Perintah Allah turun ke bumi, ke langit dunia. Maka kita katakan kata Syekh Hafidahullah. Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mereka takwil tersebut bahwa yang turun adalah perintah Allah? apakah perintah itu akan berkata, Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri permintaannya. Yang minta ampun kepadaku akan akan akan aku ampuni dia. Perintah akan memberi ampunan, perintah akan mengabulkan doa, perintah akan memberi taubat kepada orang yang bertaubat, ma akbah ta'wilu. Betapa jeleknya takwil ini. Fal hadithu wadihun fi anna Allah yanzilu bidzatihi nuzulan haqiqiyan la amruhu. Maka hadisnya begitu sangat jelas. Naam yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun dengan zatnya. Dengan sifat turun yang hakiki. Bukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah Allah. Maka perintah Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan turun ke bumi. Bahkan kulla waktin walaysa fi waktin makhsusin. Perintah Allah itu turun setiap waktu, bukan hanya di waktu khusus di sepertiga malam yang terakhir saja, tidak. Maka yang wajib bagi kita adalah mengimani apa yang datang di dalam kitabullah dan yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait perkara-perkara semisal ini dan kita tidak masuk dalam pembahasan tentang al-kaifiyah bagaimana wujud dan bentuknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada lagi sebagian pihak yang mereka memunculkan syubhat yang lain terkait hadis ini dia mengatakan sepertiga malam terakhir. Bukankah yang namanya sepertiga malam terakhir di berbagai penjuru bumi ini berbeda-beda? Kalau mungkin misalnya sekarang kita di Indonesia sepertiga malam terakhir. Kalau di Saudi bagaimana? Perbedaan jarak waktu kita dengan Saudi 4 jam. Berarti di sana bukan sepertiga malam terakhir dong. Maka kita katakan kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Orang-orang ini mereka membahas perkara-perkara yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi beban kepada mereka untuk mereka bahas. Maka fahami kalimat berikut ini. فالذي خلق الليل والنهار وخلق الأقاليم قادر على أن ينزل نزولا يليق بجلاله متى شاء وكيف شاء فالله جل وعلا قادر على كل شيء فهو سبحانه أخبرنا أنه ينزل فنقول ينزل سواء اختلف lailu أو اختلفت aqalimu والله تعالى أعلم maka yang menciptakan malam dan siang yang menciptakan barakallahu fikum iklim dari satu tempat dengan tempat yang lain yang mungkin kalian katakan itu berbeda-beda Naam Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua, menciptakan malam dan siang, menciptakan wilayah berbagai negeri, maha mampu dan maha kuasa untuk ia turun dengan sifat turun yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kapan ia menghendakinya dan bagaimana ia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita bahwa ia turun. Maka kita katakan yanzil Allah turun. Baik itu ada perbedaan naam malam atau jam antara satu negeri dengan negeri yang lainnya atau satu daerah dengan daerah yang lainnya Wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu tentang dirinya, yang jelas disebutkan di dalam adillatus sahihah, dalil-dalil yang sahih, Allah menerangkan, Rasulullah menjelaskan bahwa ia turun ke langit dunia di setiap malamnya, di sepertiga malam yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-27. Kata Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa bain an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adnin rawahul bukhari Dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua surga dari emas, bejana-bejananya dan apa yang ada padanya. Dan dua surga dari perak, bejana-bejananya serta yang ada di dalamnya. Dan tidak ada penghalang antara kaum. Tidak ada penghalang antara satu kaum dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali selendang kebesaran kecuali selendang kebesaran pada wajahnya di surga Aden di surga Aden kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadis ini al jannatu kathiratun surga itu banyak ada surga Aden ada Jannatul Firdaus, surga Firdaus, ada jannatul Naim, wa hunaka jinanun kathiratun. Ada banyak surga. Yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Surga Firdaus. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'la al-jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tafajjaru anharul jannah Apabila kalian meminta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus karena surga Firdaus itu adalah surga paling tengah dan surga yang paling tinggi. Di atasnya, di atas surga Firdaus, arash Allah. Dari situlah terpancar sungai-sungai surga. Wal jinanu makhluqatun. Surga-surga itu makhluk. Di antaranya ada yang tercipta dari Emas seluruhnya bejana bejana dan apa saja yang ada dalam surga tersebut semuanya emas. Dan ada yang tercipta yang terbuat dari perak, bejana-bejananya dan semua yang ada padanya. Tentu akan ada perbedaan tergantung dan kembali kepada amal masing-masing masuk golongan manakah dia. Orang-orang yang akan mendapatkan berbagai macam fasilitas surga yang semuanya terbuat dari emas dan orang yang mendapatkan fasilitas surga yang ter <coughs> yang terbuat dari perak. Maka barakallahu fikum wal mu'minuna yunazzaluna fil jinani bihasabi a'malihim. Kaum mukminin akan ditempatkan di surga-surga tersebut sesuai dengan kadar amal masing-masing. Fa ayyuhal ikhwah kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ana menasihatkan diri ana dan antum semuanya. Mari kita berlomba-lomba beramal saleh, bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk golongan orang-orang yang meraih surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya yang terbuat dari emas. Maka di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya al-jinan, surga-surga. Dan ini termasuk urusan akhirat. Termasuk dari ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti adalah kita wajib mengimani adanya surga dan mengimani adanya neraka serta mengimani apa yang akan terjadi di hari kiamat atas semua yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa-apa yang bakal terjadi dan yang akan ada di hari akhir nanti. Intinya barakallahu fikum di dalam hadis ini, ini poin yang terakhir bayan annahu laisa baina ahlil jannati wa baina an yarau rabbahum illa an yanzi'a subhanahu al-hijab. Bahwa tidak ada antara penduduk surga dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada penghalang kecuali hanya di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab. Itu saja. Bila Allah menyingkap hijab itu, maka kaum mukminin akan melihat wajah Allah. Maka di sini terdapat penetapan sifat ar-ru'yah bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah keterangan penjelasan penetapan adanya hijab bagi Allah Subhanahu wa taala. dan bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memuliakan kaum mukminin dengan kelembutannya dan kasih sayangnya maka Allah akan membuka dan menyingkap hijab tersebut sebagai bentuk fadilah dan keutamaan darinya maka kaum mukminin pun akan melihat Allah dan itulah kenikmatan yang paling besar serta kenikmatan yang paling nikmat yang mereka rasakan di di al-jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan karunia mendapatkan jannah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Asy-Syaikh Hafizahullah dari hadis yang ke-27 ini dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis yang ke-28 dan memasuki bab yang baru wallahu taala alam jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh